Surat Al-Qasas ayat ke-56. Inilah bab yang ke-18 berbicara tentang sebuah ayat dalam Al-Qur'an Innaka la tahdi man ahbabta Allah Subhanahu wa taala berfirman Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai Lanjutan ayatnya Allah yahdi man yasha Akan tetapi Allah Memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Wahuwa a'lamu bil muhtadin Dan dia lebih tahu Siapa yang pantas mendapatkan hidayah Al-Qasas 56 Jemaah sekalian Terkait ayat ini Ada sababun nuzul Sebab turunnya Disebutkan oleh penulis Di dalam kitab Tauhid ini Sebab turunnya ayat ini Kata penulis rahimahullah Fis sahih Di dalam as-sahih maksudnya dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Ibn al-Musayyib an abihi dari Ibnul Musayyib dari ayahnya. Ibnul Musayyib maksudnya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Ini salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW masih banyak hidup, beliau sudah berfatwa. Jadi beliau ulama besar dari generasi tabi'in, masih banyak sahabat Nabi yang hidup, beliau sudah berfatwa. Iya. Dan beliau wafat setelah tahun 90 Hijriah. Setelah tahun 90 Hijriah dan ketika itu umur beliau sudah lewat 80 tahun. Jadi Ibnu Musayyib di sini Sa'id bin Musayyib dari ayahnya. Siapa ayahnya? Al-Musayyib. Iya, ayahnya adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ayahnya menceritakan kisah kematian Abu Talib Lamma hadarat Abu Talib bin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kematian datang kepada Abu Talib sudah menjelang ajalnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya menjenguknya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan ketika itu bersamanya ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ini adalah dua tokoh orang-orang kafir di masa tersebut. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal sudah terkenal, dimaklumi, dikenal sebagai tokoh kesyirikan dan kekafiran. Faqala lahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya ammi, qul ilaha illallah. Kalimatan uhajjalaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Faqala lahu maka dua orang tokoh kafir ini berkata kepada Abu Talib, Atargabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak suka lagi dengan agamanya Abdul Muttalib? Maksudnya kamu sekarang sudah mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali seruan beliau. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Namun kedua orang itu juga mengulangi kalimatnya. gabu amillati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Fakana akhiru makol, Terus seperti itu jemaah sekalian, sampai akhirnya ucapan Abu Talib yang terakhir adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib wa aba ayyakula la ilaha illallah dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Artinya sampai mati dia tidak mau masuk Islam. Maka tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berkata, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Sungguh benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla ternyata Allah azza wa jalla segera menurunkan firman-Nya, "Maka nalin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat mereka yang terdekat surat At-Taubah ayat 113 wa anzalallahu fi Abi Thalib dan Allah turunkan ayat lagi tentang Abu Thalib. innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dia lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah surat al-qasas ayat ke-56 Jemaah sekalian inilah sebuah kisah tentang kematian Abu Talib yang menyebabkan turunnya dua ayat sekaligus. Surat At-Taubah ayat 113 dan Al-Qasas ayat ke-56. Pada bab yang ke-16 kalau tidak salah, kita pelajari satu ayat sebab turunnya dua. Ya. Satunya ucapan Nabi ketika perang Uhud, satu lagi doa kunut. Masih ingat ya? Ya. Turun satu ayat. Jadi dua kisah turun satu ayat. Sekarang satu kisah turun dua ayat. Atau bait 113 dan Al-Qasas ayat ke-56. Ya. Jemaah sekalian, di dalam kisah yang terkandung dua ayat ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga di antaranya yang bisa kita petik yang pertama adalah kisah ini mengingatkan kita betapa bahayanya dosa syirik Betapa bahayanya dosa kesyirikan. Apa bahaya dosa syirik di sini jemaah sekalian? Pertama, Abu Talib tidak tertolong di dunia dan di akhirat kelak karena dosa syirik yang dia lakukan. Seandainya dia mau mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam, maka dia akan tertolong. Tapi karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa menolongnya. Hanya saja ada sedikit pengecualian. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, Abu Thalib karena jasa-jasanya mendapatkan syafaat tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka. Demikian pula jemaah sekalian, kisah ini menunjukkan bahaya syirik adalah Allah melarang kita mendoakan orang-orang musyrik. Walaupun kerabat terdekat kita. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita dan semua keluarga kita tidak terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Namun seandainya terjadi, keluarga kita terjerumus dalam kesyirikan, mati dalam keadaan kafir, kita tidak boleh mendoakan mereka. Jangankan keluarga kita jemaah sekalian, keluarga seorang nabi sekalipun. Bukan hanya keluarga, beliau atau Abu Talib ini punya jasa-jasa yang sangat besar. Yang kita baca dalam sejarah jemaah sekalian, hampir-hampir kita nggak temukan kejelekan Abu Talib. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Abu Talib hampir-hampir kita nggak temukan kejelekannya. Semua kebaikan. Kalau kita baca dalam kisah Rasulullah SAW Abu Talib semua kisahnya kebaikan mungkin keburukannya cuma satu, yaitu kesyirikannya dan kekafirannya, tidak mau masuk Islam. Selain itu kebaikan. Tapi jemaah sekalian, semua kebaikannya itu tidak bermanfaat karena dia masih melakukan dosa yang terbesar. Padahal luar biasa jasa-jasanya terhadap Islam, perjuangannya dan juga penderitaannya di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jemaah sekalian, semua itu tidak bisa menolongnya. Gara-gara satu dosa saja, tapi walaupun satu, dosa itu sangat besar. Yaitu dosa kesyirikan. Dosa yang menghapuskan seluruh amalan. Sehingga amal ibadahnya tidak memberi manfaat sedikit pun. Bukan hanya itu, ketika dia mati, Allah pun melarang Rasulullah SAW untuk mendoakannya. Sebagaimana Allah pernah melarang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendoakan ayahnya sendiri yang mati dalam keadaan musyrik. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran pertama. Maka dari itu, jika kita menyayangi keluarga kita, hendaklah kita berusaha untuk mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid dengan benar kepada mereka dan mengingatkan dosa-dosa kesyirikan untuk ditinggalkan. Kalau begitu jemaah sekalian, kita seharusnya lebih bersemangat dalam belajar tauhid dan mengenal kesyirikan-kesyirikan sehingga kita bisa menjauhinya dan mengingatkan saudara-saudara kita. Karena jemaah sekalian, seandainya orang tua kita mati atau saudara kita mati sebagai seorang koruptor misalkan, sebagai seorang pembunuh sekalipun, sebagai seorang pencuri, pemakan riba, kita nggak dilarang oleh Allah untuk mendoakan. Kita nggak dilarang, dan bisa jadi dosa orang tua kita diampuni oleh Allah disebabkan doa kita. Tapi walaupun dia melakukan semua kebaikan, namun mati sebagai orang musyrik atau orang kafir, kita nggak boleh lagi mendoakan orang tua kita seandainya mati dalam keadaan syirik maupun kafir. Semoga Allah melindungi orang tua kita dan mewafatkan mereka dalam husnul khatimah. Ya. Karena jemaah sekalian Allah telah menetapkan Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi percuma saja kita mohonkan ampun. Percuma saja kita berdoa kepada Allah supaya diampuni dan dirahmati karena Allah sudah tetapkan mereka tidak akan diampuni. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya. Kisah ini demikian pula ayat yang terdapat di dalamnya khususnya ayat Al-Qasas 56. Terdapat pelajaran yang sangat besar sekali, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Yang tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada satu makhluk pun yang lebih baik daripada beliau. Beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi ternyata beliau tidak patut dipersekutukan dengan Allah karena beliau hanya manusia biasa seperti kita juga. Yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah maupun uluhiyah. Buktinya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingin dan berkehendak agar pamannya mendapatkan hidayah tapi Allah tidak berkehendak. Dan kehendak Allah sama sekali tidak tunduk pada kehendak makhluk meskipun dia adalah seorang nabi yang paling dia cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa, tidak bisa menimpakan mudarat. Seandainya Nabi bisa mengabulkan doa, bisa memberi manfaat, bisa menolong kita, tentu pamannya yang pertama beliau tolong. Ternyata beliau nggak sanggup menolong pamannya. Tidak sanggup memberi manfaat dan memberi hidayah kepada pamannya sendiri. Yang sudah sangat besar jasanya kepada beliau. Dan jemaah sekalian, kisah ini juga menunjukkan betapa semangatnya Rasulullah SAW di dalam mendakwahi keluarganya. Abu Talib didakwahi terus. Sampai sudah mau mati pun, Nabi masih datang mendakwahinya. Ada dua orang yang kurang ajar di situ. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal menghalang-halangi, Nabi nggak peduli. Nabi tetap ulangi lagi seruannya. Jadi ini menunjukkan betul-betul beliau bersemangat supaya Abu Talib dapat hidayah. Tapi jemaah sekalian, Allah tidak tunduk kepada makhluk seorang pun. Kehendak Allah tidak tunduk kepada siapapun. Allah berkehendak lain. Allah menyes, apa namanya tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib. Iya. Dan jemaah sekalian, inilah di antara hikmah terbesar yang bisa kita petik dari kisah ini. Subhanallah, kalau kita berpikir dengan akar, akal kita yang pendek, mungkin secara sekilas kita bisa sangat sepertinya kurang masuk akal. Ya, kalau kalau kita hanya mengandalkan akal kita yang pendek ini. Iya. Karena Abu Thalib subhanallah kita baca kisahnya, dia betul-betul orang baik. Ya. Luar biasa pengorbanan dan jasa-jasanya kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia nggak dapat hidayah jemaah sekalian. Ya. Yeah. Pasti ada hikmah besar di balik itu. Maka hikmah terbesarnya adalah agar kita paham agar kita mengerti dan betul-betul yakin Nabi kita yang mulia memang manusia biasa, nggak bisa memberikan hidayah nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa menolak mudarat, nggak bisa mengabulkan doa kita. Dan jemaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik, yang paling istimewa. Sehingga potensi untuk dipersekutukan dengan Allah semakin besar. Dan beliau jauh lebih banyak keutamaannya dibanding Nabi Isa alaihi salam. Tapi jemaah sekalian lihatlah berapa banyak orang yang menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Saat ini mungkin miliaran manusia yang mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa. Padahal keistimewaan Nabi Isa lebih sedikit daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga potensi untuk dipersekutukan dengan Allah, Nabi Muhammad lebih besar. Maka inilah hikmahnya. Allah tunjukkan kepada kita Beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga, tidak punya kemampuan rububiyah, tidak pula juga uluhiyah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang tercabang dari sini, apabila Nabi Muhammad SAW tidak pantas dipersekutukan dengan Allah selain beliau, tentu lebih tidak pantas lagi. Karena tidak ada lagi manusia atau makhluk apapun yang lebih mulia daripada beliau. Kalau makhluk yang paling dekat derajatnya dengan Allah, kedudukannya dengan Allah, yang paling dicintai Allah, tidak sepantasnya dipersekutukan dengan Allah, maka makhluk selainnya lebih tidak pantas lagi. Ya. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari kisah ini. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga mengingatkan kita betapa mahalnya sebuah hidayah dan betapa besarnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah jemaah sekalian, Abu Talib luar biasa jasanya terhadap Islam. Kurang apa kedekatannya dengan Rasulullah SAW secara nasab dan secara jasa-jasanya. Dia adalah seperti sudah sudah seperti ayah Nabi sendiri. Paman, paman itu seperti dengan ayah. Sama dengan ayah paman itu. Dari segi kedekatannya. Dan dia telah memelihara Rasulullah SAW sejak umur 8 tahun. Sampai beliau diangkat menjadi rasul, Abu Talib masih membela. Kurang apa kedekatannya? Iya. Tapi ternyata jemaah sekalian, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Bandingkan dengan kita jemaah sekalian, Mungkin kebanyakan kita nggak bisa bahasa Arab. Abu Talib kurang apa bahasa Arabnya? Iya. Kita juga mungkin kebanyakannya bukan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau keluarga Nabi Adam, iya. Ya. Kita juga tinggalnya jauh dari kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh. Dan jauh masa hidup kita dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi Allah berikan hidayah. Bukankah ini nikmat yang sangat besar yang perlu kita jaga, perlu kita syukuri? Iya. Sama dengan orang-orang Ansor. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang berdakwah di Makkah sedikit yang beriman. Orang-orang Ansor belum pernah beliau dakwahi berdatangan berdatangan ke Madinah menyatakan diri masuk Islam beliau belum pernah berdakwah sementara kebanyakan orang di Makkah yang sudah kenal beliau dari kecil sebagai orang yang paling baik akhlaknya paling terpercaya nggak pernah berdusta malah menolak yang tidak pernah beliau dakwahi malah datang itulah jemaah sekalian hidayah Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki lebih tragis lagi orang-orang Yahudi. Paling tragis. Kenapa jemaah sekalian orang-orang Yahudi sudah ngumpul di Madinah? Karena mereka baca dalam Taurat. Nabi akhir zaman akan berhijrah ke Madinah. Mereka tunggu supaya mereka mau beriman. Subhanallah. Ketika Nabi itu datang, mayoritas mereka mengingkari. Bukan, bukan dia yang kita tunggu. Lain. Padahal Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu inilah nabi yang mereka tunggu-tunggu. Kemudian mereka suka mengancam orang-orang Arab, orang-orang Ansor. Sebelum menjadi Ansor, mereka adalah suku Aus dan Khazraj yang paling besar ketika itu. Suka diancam oleh orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ketika mereka berperang, tunggulah kalian sampai datang nabi akhir zaman. Kalau dia turun, maka kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut dan kalian pasti kalah, nggak mungkin menang. Itu yang tertulis di dalam Taurat yang mereka baca. Tapi jemaah sekalian, setelah nabi itu datang, mereka malah nggak mau beriman. Yang mereka ancam orang-orang Aus dan Khazraj justru yang beriman. Iya. Subhanallah. Paling tragis orang-orang Yahudi. Dia, mereka tunggu-tunggu, mereka sudah kenal baik, ini nabi yang mereka tunggu, tapi mereka tidak beriman. Betapa mahalnya sebuah hidayah, besarnya nikmat hidayah yang perlu kita jaga dan perlu kita syukuri. Iya. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, yang bisa kita petik dari kisah ini adalah betapa bahayanya berteman dengan orang-orang yang sesat. Apalagi berguru. Ya. Lebih parah lagi. Berteman dengan orang-orang yang menyimpang, dengan orang-orang yang kafir kepada Allah sangat berbahaya. Ini termasuk sebesar-besarnya penghalang hidayah. Lihatlah Abu Talib. Abu Talib dikatakan para ulama sebenarnya dia sudah tahu Islamlah agama yang benar. Bukan hanya tahu, dia pun yakin. Hanya saja dia kurang satu saja, yaitu ketundukan. Dia nggak mau, nggak mau tunduk, nggak mau masuk Islam. Dia sudah tahu ini yang benar, dia sudah yakin ini yang benar, cuma dia tidak mau tunduk. Gara-gara siapa jemaah sekalian? Gara-gara berteman dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Iya. Ini sebab penghalang hidayah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya. Maka lihat siapa yang hendak kalian jadikan sahabat terdekat kalian. Jadi bagaimana agama kita akhlak kita, ibadah kita, akidah kita sangat bergantung kepada kawan dekat kita. Maka hati-hati, jangan salah berteman. Lihat juga istri kita, keluarga kita, anak kita, dengan siapa mereka berteman. Jangan kita di rumah capek-capek mendidik mereka, di luar mereka diajari jelek. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya termasuk penghalang hidayah yang sangat besar adalah terlalu berlebihan di dalam menghormati nenek moyang dan berlebihan di dalam mewariskan budaya nenek moyang. Inilah salah satu penghalang hidayah yang menghalangi Abu Talib. Abu Talib sudah mau masuk Islam, diingatkan oleh Abu Jahal dengan kebesaran ayahnya. Dengan agama ayahnya, dengan tradisi ayahnya yang tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu Iya. Hampir saja dia mau masuk Islam. Diingatkan dengan ayahnya, kebesaran ayahnya. Ini jemaah sekalian, terlalu mengagungkan nenek moyang, mewariskan budaya nenek moyang tanpa selektif mana yang bisa diwariskan dan mana yang tidak. Ini adalah penghalang hidayah dan ini cerita lama. Orang-orang musyrik di zaman Nabi terdahulu pun seperti itu. Ketika para nabi mengajak mereka untuk beriman, apa jawaban mereka? Bal nattabi'u uma alfaina alaihi aba'ana Bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka jemaah sekalian, tidak semua warisan budaya nenek moyang bisa kita wariskan. Yang baik kita pertahankan, yang salah jangan ragu untuk dibuang. Apalagi yang mengandung kesyirikan dan kekafiran. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. bahwasannya kalimat la ilaha illallah bermakna meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Iya. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Kalimat la ilaha illallah memiliki makna dan konsekuensi harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka dari itu, Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau begitu, berarti dia meninggalkan sesembahan nenek moyangnya. Dan kisah ini juga menunjukkan, orang-orang musyrik dahulu sudah paham dengan makna la ilaha illallah. Makanya mereka tidak mau mengucapkan karena mereka paham Bahkan mereka juga paham la ilaha illallah berarti itu menyalahkan agama mereka. Bukan hanya itu. Itu juga bermakna membodoh-bodohkan nenek moyang mereka. Itulah pengaduan orang-orang musyrik dahulu kepada Abu Talib. Ketika Abu Talib masih sehat, orang-orang musyrik dahulu mengadu kepada Abu Talib tolong hentikan ponakanmu berdakwah karena dia membodoh-bodohkan nenek moyang kita dan menyalah-nyalahkan kita. Iya. Padahal jemaah sekalian, Nabi hanya mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi nggak mengatakan nenek moyang kamu, ayah kamu, ibu kamu bodoh. Enggak, Nabi nggak pernah mengatakan itu. Tapi mereka memahami demikian karena memang itu kenyataannya. Orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang paling bodoh. Karena dia menyembah makhluk yang sama sekali nggak bisa memberi manfaat kepadanya. Dan dia samakan makhluk itu dengan Allah yang maha kuat, maha perkasa, yang maha menciptakan, yang terus menerus memberi rezeki dan kenikmatan kepadanya. Iya. Jadi, orang-orang musyrik begitu paham dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi subhanallah jemaah sekalian, Betapa banyak orang yang mengaku muslim, mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka masih mempersembahkan sebagian ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwasannya tidak cukup kalimat la ilaha illallah hanya sekedar diketahui dan diyakini kebenarannya. Iya. Namun juga harus diucapkan dan tunduk pada konsekuensinya, yaitu diamalkan. Abu Talib sudah punya dua. Dia sudah tahu maknanya, dia yakin kebenarannya, tapi dia tidak mau mengucapkan, tidak mau pula mengamalkan. Jadi empat ini yang kita harus lakukan jamaah sekalian terhadap kalimat la ilaha illallah barulah sah iman kita. Pertama kita tahu ilmunya, yang kedua kita yakin kebenarannya, yang ketiga kita ucapkan, yang keempat kita amalkan. Abu Talib sudah punya dua yang pertama, dua yang kedua beliau atau Abu Talib tidak apa namanya memilikinya. Maka dengan sebab itu dia tidak menjadi muslim. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, Hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan itu tergantung penutupannya. Amalan itu tergantung penutupannya. Ya. Abu Talib akhir hayatnya tidak mau beriman, maka seperti itu juga dia di akhirat kelak. Dia digolongkan bersama orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Ya. Maka Amalan-amalan kita tergantung akhir kehidupan kita apakah husnul khatimah atau suul khatimah. Di sinilah jemaah sekalian pentingnya kita menjaga iman kita agar tetap istiqamah dan pentingnya untuk menguatkan iman kita. Dan jemaah sekalian, faktor terbesar untuk menguatkan iman kita adalah menuntut ilmu. Adalah menuntut ilmu. Buktinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat imannya dan orang yang paling bertakwa karena beliau adalah orang yang paling mendalam ilmunya ilmu tentang Allah tentang nama-nama dan sifatnya tentang keagungan dan kebesarannya tentang hukumnya di dunia dan di akhirat dan juga tentang syariatnya jadi jemaah sekalian inilah yang harus kita lakukan mengokohkan iman kita agar kita tetap istiqamah dan juga banyak-banyak berdoa banyak-banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang sering berdoa dengan satu doa memohon istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di dalam agamamu. Iya. Ini termasuk doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, kisah ini juga menunjukkan batilnya orang yang bergantung kepada selain Allah atau bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata beliau tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun. Tidak pula bisa menolak kemudaratan. Tidak bisa menghilangkan kemudaratan. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita bergantung. Kemudian jemaah sekalian, kisah ini juga menunjukkan Allah yang maha berilmu dan Allah yang lebih tahu segala-galanya daripada kita. Kadang kita merasa orang itu pantas mendapatkan hidayah, tetapi Allah yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Iya. Kisah ini juga menunjukkan keutamaan tauhid dan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Nabi SAW mengatakan, ini adalah sebuah kalimat yang dengannya aku akan berhujah untukmu di hadapan Allah. Berhujah di sini maknanya bersaksi. Makanya dalam riwayat Muslim, ashadu laka biha indallah. Dalam hadis riwayat Muslim, kalimatnya adalah ashadu aku bersaksi untukmu dengan kalimat itu di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Maka uh, Kisah ini menunjukkan kepada kita keutamaan kalimat la ilaha illallah dia adalah kalimat yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, masih sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Namun mungkin apa yang kita sebutkan insyaallah sudah mencukupi pelajaran-pelajaran yang paling penting. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Eh, eh, kalau kita melihat ke belakang, terutama mengenai ayah kandungnya Nabi kita dan ibu kandung Nabi kita itu di bagaimana kedudukannya nanti di akhirat itu itu satu pertanyaan yang kedua memang bagaimana juga eh, keadaan atau kedudukan dari seseorang yang memang dia dia itu sudah muslim namun eh, dia itu tidak melaksanakan artinya tidak sholat tidak puasa namun dia itu sangat baik sekali artinya baik itu artinya tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya Eh, dosa-dosa besar <laughs> misalnya seperti berzina dan membohong dan dia itu baik sekali gitu itu juga bagaimana dia punya kedudukan dia memang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat jelas tapi enggak sholat <laughs> tapi tidak sholat kan gitu nah itu bagaimana kira-kira eh, analisanya gitu baik terima kasih nah, jemaah sekalian tentang kedua orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iya yeah kalau kita bicara perasaan kita sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, tentu juga secara manusiawi pingin kedua orang tua beliau masuk surga. Ya. Tetapi kita harus lebih tunduk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berkeyakinan. Jangan tunduk dengan perasaan kita. Jangan pula dengan akal kita. Ya, Secara akal kita yang pendek seperti kita contohkan tadi, masa si Abu Talib nggak dapat hidayah? Ya. Tapi hadis menyatakan demikian. Dia sampai mati nggak dapat hidayah. Hadis sahih bahkan paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka disinilah ujian bagi kita. Mau ikut perasaan kita atau akal kita atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, Abi wa abu kafinar, ayahku dan ayahmu di neraka. Ya, dan ini kalimat yang Nabi sekaligus ingin menghibur sahabat itu. Karena sahabat itu bertanya, di mana ayahku? Kata Nabi di neraka. Dia sedih. Maka Nabi katakan, ayahku juga di neraka, sama. Ya. Kemudian tentang ibunya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya. Allah melarang jemaah sekalian. Allah enggak izinkan beliau untuk mendoakan ibunya. Beliau minta izin untuk sekedar berziarah, Allah izinkan. Itu artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan ayat yang kita sebutkan tadi atau ayat ke-113, maka ibu ibunya termasuk orang-orang musyrik. Karena Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya. Bahkan jemaah sekalian, Imam Nawawi menyebutkan ini keyakinan yang disepakati para ulama. Ya. Nanti generasi setelah Imam Nawawi baru ada ulama yang berpendapat segelintir ulama yang berpendapat orang tua Nabi Muhammad SAW tidak kafir dan apa namanya tidak akan masuk neraka. Iya. Jadi kalau kita perhatikan hadis, bahkan ijma ulama menurut Imam Nawawi rahimahullah seperti itulah ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi jemaah sekalian, jangan kita kedepankan perasaan dan akal kita. Ini ujian bagi kita. Ya. Untuk lebih menundukkan akal kita dan perasaan kita di hadapan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah sekalian, pertanyaan yang kedua tentang orang yang berbuat baik, sudah masuk Islam, sayangnya tidak melakukan sholat dan tidak juga berpuasa. Jemaah sekalian, kalau tidak puasa, tidak berzakat, tidak haji, tidak sampai menyebabkan orang itu kafir. Selama dia meninggalkan ibadah itu bukan karena menentang, hanya karena dia nggak mau susah-susah mungkin, atau dia pelit untuk berzakat. Hanya karena itu, bukan karena dia menentang, Bukan karena dia benci syariat, bukan. Kalau dia meninggalkan hanya karena hal itu, dia tidak sampai kafir. Ya. Tapi kalau dia menentang, walaupun dia lakukan, ulama sepakat dia kafir. Kalau dia menentang syariat zakat, walaupun dia keluarkan zakat, dia kafir. Iya. Tetapi jemaah sekalian, kalau sholat, ada sebuah riwayat, riwayat sahih dalam Sunan Tirmidzi disohikan oleh Syekh Al-Albani. Seorang tabi'in Abdullah bin Syakik rahimahullah taala berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun gairu salah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada satu amalan sekedar ditinggalkan menyebabkan orang itu kafir kecuali satu saja yaitu salat. Jadi satu-satunya ibadah yang kalau ditinggalkan, tinggalkan saja menyebabkan kafir. Hanyalah sholat. Iya. Jadi kalau orang itu masih hidup, maka harusnya kita berikan nasihat kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.